Radio CR Tauhid Aceh 96,1 FM Sahabat berbagi ilmu Islam Tes diumumkan kepada seluruh peserta pengajian yang masih berada di bawah di halaman masjid agar segera dapat memasuki ruangan masjid. Insya Allah pengajian akan dimulai pada pukul 9.30. Kemudian kepada peserta yang berada di sekitar masjid agar dapat eh, merapatkan safnya ke ke saf terdepan agar terlihat lebih rapi. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari penitia ingin mengumumkan beberapa pengumuman kepada jamaah sekalian. Namun sebelumnya kepada para ikhwah dan akhwat yang masih berada di luar ataupun di pekarangan masjid harap segera memasuki masjid karena insya Allah sebentar lagi kita akan mengadakan uh, daurah kita yang pada hari memberbagian insya Allah taala. Insya Allah pada kesempatan kali ini kami daripada panitia mohon maaf kepada para ikhwah dan akhwat sekalian karena dari jadwal sebelumnya Syekh Hafizahullah akan mengisi pada jam 9 tepat dikarenakan karena kesehatan beliau oleh karena itu insyaallah pada kesempatan kali ini akan diisi oleh Al Ustaz Dzulkarnain Hafizahullah taala dan insyaallah pada jam 10 nanti akan dilanjutkan oleh Syekh Al Fadil Utsman Kemudian sebelum kajian kita mulai, di sini kami dari penitia akan membacakan beberapa tata tertib yang tentunya harus kita pahami dan kita ikuti bersama guna kelancaran daurah dan kajian ilmiah yang insyaallah akan kita laksanakan secara bersama-sama. Berikut tata tertib dan adab mengikuti daurah yang harus diperhatikan oleh kita setiap peserta yang mengikuti daurah ini. Yang pertama, parkir kendaraan roda 2 dan roda 4 di tempat yang telah ditentukan ataupun mengikuti petunjuk yang telah disediakan oleh panitia. Kemudian pembagian ruangan, ikhwan dan santri di ruangan utama masjid. Adapun akhwat dan ummahat di ruangan masjid yang telah disediakan untuk jemaah wanita. Jadi bagi ikhwan yang masih berada di luar harap menuju ke ruangan utama masjid. Dan bagi akhwat dan ummahat yang masih berada di bawah harap menuju ke lokasi yang telah ditentukan oleh panitianya. Kemudian perhatiannya bagi ummahat yang membawa anak-anak dan juga para bapak-bapak yang membawa anak-anaknya dimohon untuk dapat memastikan bahwa anak-anaknya tersebut tidak ribut agar apa? tidak mengganggu konsentrasi para ikhwah yang lainnya mengikuti pelajaran nantinya. Kemudian agar anak-anaknya tersebut dijaga jangan sampai berkeliaran lari-lari segala macam ya itu bisa mengganggu nanti konsentrasi para saudara-saudara kita yang nantinya ikut menuntut ilmu selanjutnya selama berlangsungnya pelajaran tidak diperkenankan untuk berbicara tidak boleh untuk berbicara dan hendaknya kita semua untuk menyimak dan mencatat setiap faedah-faedah ilmu yang nantinya akan disampaikan kepada kita semuanya jadi nanti ketika kita menghadiri sebuah majelis ilmu, tidak ada yang berbicara. Tidak ada yang sibuk dengan handphone-handphonenya. Tidak ada sibuk dengan bisik-bisik dan segala macamnya. Kita hadir ke rumah Allah Subhanahu wa taala ini ikhlas ya, untuk menuntut ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya bagi peserta yang membawa alat komunikasi harap disilenkan, didiamkan. Kalau bisa dinonaktifkan untuk sementara waktu agar kita bisa konsentrasi, bisa fokus dalam menuntut ilmu ini. Kemudian bagi peserta yang mungkin kita gitu, doroh ini lebih baik untuk membawa catatan agar nantinya bisa mencatat faedah-faedah ilmu-ilmu yang akan disampaikan oleh guru-guru kita nantinya. Peraturan selanjutnya agar seluruh jemaah sekalian untuk menjaga keamanan, kebersihan dan ketertiban baik di dalam maupun di luar masjid. Kemudian himbauan bagi seluruh jemaah kajian ini agar hendaknya bagi siapa yang memiliki sampah-sampah agar membuang ke, ter, e, kepada tempat sampah yang telah disediakan oleh oleh penitia.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 Dialah yang telah berfirman di dalam Al-Quranul Karim dari surat Ibrahim. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Innal insana la zalumun kafar. Andai kata kalian ingin menghitung-hitung. Akan nikmat Allah atas kalian la tuhsuha. Niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana la zalumun kafar. Sesungguhnya manusia itu selalu melakukan kezaliman dan kekufuran atas limpahan nikmat Allah atasnya. Maka alhamdulillah karena nikmat dan karunia-Nya Allah Jalla wa ala semata. Kita dapat mengangkat langkah-langkah kita menuju kepada salah satu dari rumah-rumah Allah demi mendengar, demi mengkaji dan mempelajari serta menggali warisan mereka para nabi. Sungguh ini merupakan nikmat yang sangat mulia. Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullahu taala berkata di dalam kitabnya Ijtima'ul Juyush. Beliau menyatakan an-ni'matu ni'matan. Ni'matun muqayyadah wa ni'matun mutlaqah. Kata Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullahu taala, nikmat yang ada di permukaan bumi itu ada dua, tidak ada yang ketiganya. Ni'matun muqayyadah wa ni'matun mutlaqah. Yang pertama adalah nikmat yang muqayyadah, terbatas. Sedangkan yang kedua adalah nikmatun mutlaqah. Dia nikmat secara mutlak. Dari segala sisi ditinjau dia adalah nikmat secara mutlak dunia dan akhirat. Tidak ada model nikmat yang ketiga setelah dua nikmat ini. Kemudian kata Imam Ibnu Qayyim amman ni'matul muqayyadah fahiya ka ni'matil amwali wal wal azwaj wal wal aulad. Adapun nikmat yang muqayyadah, nikmat yang terbatas dan terikat, kata beliau seperti nikmat dunia. Nikmat diberikan harta yang berlimpah-limpah. Nikmat dikaruniakan anak dan diberikan istri. Ini adalah nikmatun muqayyadah. Yang mana seorang hamba yang diberikan dan dikaruniakannya oleh Allah bukalah sebagai tanda kemuliaan dan kasih sayang Allah. Karena Nabi menyatakan innallaha yu'ti dunya liman yuhibbu wa man la yuhibbu wala yu'ti dina illa man yuhib Allah itu akan memberikan dunia ini kepada hamba-hambanya yang dia cintai dan kepada hamba hamba yang dia tidak cintai sekalipun wala yu'ti dina illa man ahab Adapun nikmat agama maka Allah tidak akan pernah memberikannya kecuali kepada hamba-hambanya yang dicintai olehnya. Dunia bukanlah tanda kemuliaan Allah, tanda kemuliaan yang Allah berikan. Karena di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi yang dihasankan oleh Al-Imam Al-Albani dari sahabat yang mulia Sa'ad bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu Nabi bersabda "Law kanatid dunya tazinnu 'inda Allah janaha ba'udatin lama saqa minha al-kafir syurbatama" Andai kata dunia ini memiliki nilai senilai satu sayap nyamuk niscaya Allah tidak akan memberikan dunia ini kepada orang kafir walaupun seteguk air. Menunjukkan satu sayap nyamuk itu lebih mulia dan lebih bernilai daripada dunia beserta isinya. Maka kata Imam Ibnu Qayyim, nikmat Allah ada dua. Yang pertama nikmatun muqayyadah, nikmat yang terikat dan terbatas. Yaitu nikmat dunia, dikaruniakan anak, diberikan harta yang berlimpah-limpah, tetapi ketahuilah, ini nikmat yang Allah berikan kepada mukmin, Allah berikan kepada yang kafir, Allah berikan kepada hamba-hambanya yang saleh dan Allah berikan pula kepada hamba-hambanya yang pelaku maksiat. Bukan tanda kemuliaan dari Allah. Adapun yang kedua, kata beliau, amma ni'matul mutlaqah fahiya ni'matul Islam was sunnah. Adapun nikmat yang kedua yaitu nikmat yang mutlak dia adalah nikmat Islam dan nikmat memeluk Islam dengan sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dua nikmat ini kita diperintahkan oleh Allah agar bergembira. Agar kita merasa bahagia dan senang dan dua nikmat tersebut. Karena Allah berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatih fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Wahai Nabi Muhammad, katakanlah kepada umatmu. Qul bifadlillah. Katakan kepada mereka. Dengan keutamaan yang Allah berikan kepada mereka. wabi rahmati, Dan dengan rahmatnya. Falyafrahu. Hendaknya mereka bergembira. dalik khairum mimma yajma'un. Sungguh nikmat dua nikmat tersebut lebih baik daripada dunia yang telah dikumpulkan oleh mereka. Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan laqad tadarat aqwalul mufassirin annahuma ni'matul islam was sunnah. Kata Imam Ibnu Qayyim sangat ma'ruf di buku-buku tafsir bahwa ahli tafsir menerangkan dua perkara di atas yang kita diperintahkan untuk bahagia dan bergembira dengannya kata Imam Ibn Qayyim adalah nikmat Islam dan nikmat sunnah. Apabila kita menoleh ke bumi yang fana ini kita akan mendapati berjuta-juta bahkan miliunan manusia yang tidak mendapatkan agama Islam. Mereka telah mengorbankan ini dan itu. Mereka pindah dari satu agama ke agama berikutnya demi mencari manakah agama yang paling baik. Alhamdulillah. Tatkala Allah memanggil hatimu dan memilihmu sebagai hambanya yang memeluk agama Islam ini. Setelah itu kalau kita ingin kembali menoleh dan melihat di dunia ini betapa banyak yang diberikan nikmat Islam tetapi tidak melakukan dan melaksanakan Islam itu sesuai dengan ajaran yang diinginkan dan disampaikan serta yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Imam Ibnu Qayyim, "An-ni'matu ni'matan." Nikmat di bumi ini hanya dua, tidak ada yang ketiganya. Nikmatun muqayyadah wa nikmatun mutlaqah. Yang pertama adalah nikmat muqayyadah terbatas yaitu nikmat dunia, nikmat harta, anak dan istri. Ini bukanlah nikmat yang menunjukkan akan kemuliaannya hamba tersebut. Karena nikmat ini diberikan kepada orang-orang kafir, kepada orang-orang mukmin, kepada orang-orang yang saleh dan kepada orang-orang fasik sekalipun. Adapun nikmatun mutlaqah, nikmat mutlak yaitu nikmat Islam dan nikmat mengenal sunnah Nabi, maka ini adalah nikmat yang kita diperintahkan untuk berbahagia dengannya karena ini tanda kemuliaan seorang hamba di sisi Allah. Al-Imam Az-Zuhri, guru besarnya Imam Malik. Beliau menyatakan kana masyayikhuna yaqulun inna tamassuk bis sunnati najah. Kata Imam Az-Zuhri, guru besarnya Imam Malik. Kata beliau dahulunya guru-guru kami. Guru-guru beliau adalah para sahabat Nabi. dan para tabi'in. Beliau menyatakan kana masyayikhuna yaqulun inna tamassuka bis sunnati najah. Guru-guru kami terdahulu dari kalangan para sahabat Nabi dan dari kalangan para tabi'in, semua mereka menyatakan inna tamassuka bis sunnati najah. Berpegang teguh di atas sunnah Nabi adalah keberhasilan. Di antara ulama terdahulu ada yang menyatakan as-sunnatu sunnah. Fahiyya kasafinati Nuh. Man rakibaha naja. Wa man takhallafa anha halika wa ghariq. Imam Malik menyatakan. Sunnah adalah sunnah. Dia laksana perahu Nabi Nuh. Siapa yang akan menungganginya, dia akan selamat dunia dan akhiratnya. Barang siapa yang berani meninggalkan enggan, menaiki, dan menunggangi perahu Nabi Nuh dan sunnah ini, maka dia akan binasa dan akan tenggelam di dunia ini. Allahu Jalla wa Ala berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Hendaknya mereka orang-orang yang menyelisihi perintahnya Nabi Muhammad mereka hendaknya khawatir akan ditimpakan kepada mereka fitnah dan akan ditimpakan kepada mereka azab yang sangat pedih. Maka Alhamdulillah Kita bersyukur kepada Allah Tatkala kita dianugerahkan nikmat Islam Hendaknya kita bersyukur kepada Allah Tatkala kita ditanamkan di hati kita kecintaan beragama dengan Islam dengan cara yang telah dianjurkan dan dicontohkan oleh Nabi sesuai dengan sunnah Nabi. Oleh karena itu Al-Imam Al-Barbahari menyatakan Al-Islam huwa sunnah Wa sunnatu hiyal Islam Islam itu adalah sunnah Sunnah itu adalah Islam Ajaran Nabi itu itulah Islam Islam itu adalah ajaran Nabi As-sunnatu huwal Islam Sunnah hiyal Islam Wa sunnatu hiyal Islam Wal Islam huwa sunnah Yang kedua Para ulama menyebutkan nikmat setelah mengenal Islam dan sunnah tidak ada lagi di sana ada nikmat yang lebih besar daripada nikmat mempelajari dan menghadiri majelis-majelis ilmu. Akan saya bacakan sebuah hadis Nabi yang menerangkan bagaimana keutamaan yang akan diperoleh oleh orang-orang yang menghadiri majelis ilmu yang mereka mengangkat langkah mereka dari daerah mereka ke daerah lainnya demi mengumpulkan warisan para nabi. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud. Al-Imam Tirmidzi Al-Imam Ibnu Majah dan yang lain-lainnya disahihkan oleh Syekh Albani hadisun mutawatir dari Abi Darda radhiyallahu anhu Nabi bersabda man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sallakallahu lahu tariqan min turqil jannah wa innal alim la yastaq wa innal malaika la tad'u ajnataha li talibil ilmi ridan bima yatlub Barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan dalam rangka mempelajari agama Allah maka Allah akan bentangkan kepadanya jalan-jalan menuju surga. Subhanallah. Surga tempat impian setiap hamba. Bukanlah perjalanan menuju surga itu laksana perjalanan antara taman-taman bunga yang penuh harum semerbak. Dia adalah perjalanan, jalan yang penuh rintangan dan duri. Tidak akan mampu seorang hamba menelusuri dan berjalan di atasnya kecuali hanya satu golongan saja yaitu mereka orang-orang yang mau mempelajari agama Allah bagaimana di dalam sebagaimana di dalam hadis yang kita bacakan ini wa innal malaikata la tad'u ajnataha li talibil ilm sesungguhnya para malaikat mereka meletakkan sayap-sayap mereka kepada para penuntut ilmu wa innal alim la yastaghfiranna lahu man fis samawati wal ardh hatta al-hitani fi jalfil ma' Sesungguhnya orang yang berilmu itu dimintakan ampunan kepada Allah untuknya oleh seluruh makhluk Allah yang ada di langit. Subhanallah. Dalam hadis yang lain Nabi menerangkan bagaimana jumlah malaikat yang di dalam di, di langit sana. Nabi menyatakan ma min arbati ashabi'in fis sama illa wa fihi malakun sajidun lillah. Tidaklah di langit itu ada jarak sebanyak empat jari jemari. Melainkan di situ ada malaikat yang senantiasa sujud kepada Allah. Subhanallah. Kita tahu jumlah malaikat setiap hari yang memasuki Baitul Ma'mur 70 ribu. Yang masuk tidak akan masuk lagi sampai tegaknya hari kiamat. Semua mereka meminta ampunan kepada Allah. Kepada untuk mereka para penuntut ilmu. Waman fil ardh dan seluruh makhluk yang ada di bumi. Hatta fi jawfil ma. Bahkan ikan-ikan yang ada di bawah air. Berapa jumlah ikan yang ada di lautan? Berapa jumlah ikan yang ada di sungai Indonesia bahkan lautan dunia ini? Semua mereka meminta ampunan kepada mereka para penuntut ilmu, pengumpul warisan mereka para nabi. Tidak sebatas itu Nabi masih melanjutkan akan keutamaannya. Nabi menyatakan wa inna fadlal alim 'alal 'abid ka fadlil qamari 'ala sa'iril kawakib lailatal badar. Sesungguhnya keutamaan orang yang berilmu di atas ahli ibadah yang jauh dari ilmu seperti bulan purnama di atas para bintang. Tentunya bulan purnama jauh lebih terang daripada seluruh bintang yang ada di angkasa. Belum cukup sampai di situ. Nabi masih melanjutkan akan keutamaan ilmu. Nabi menyatakan wa innal ulama warathatul anbiya wa innal anbiya lam yuwarrithu dinara wala dirhama wa innama warathul ilma faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Nabi menyatakan mereka para ulama adalah pewaris para nabi. Sesungguhnya para nabi tidak pernah mewariskan dirham maupun dinar yang mereka wariskan untuk umat mereka hingga tegaknya hari kiamat hanyalah ilmu. Faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Maka barang siapa yang mempelajari ilmu agama, mengumpulkan ilmu, maka sungguh dia telah mengambil bagian yang sangat besar dari warisan para nabi. Suatu hari Abu Hurairah keluar ke pasar melihat manusia sedang lalai dengan pasar dan jualan mereka. Abu Hurairah berteriak menyatakan, kalian masih lalai dengan dagangan-dagangan kalian. Ma anna waratan nabi tuqassam. Kalian masih lalai dengan dagangan kalian sedangkan warisan Nabi sedang dibagi-bagikan di dalam masjid. Mereka datang lari-lari berduyun-duyun masuk ke masjid. Bertanya di mana warisan para nabi yang sedang dibagi-bagikan? Abu Hurairah menyatakan inilah warisan para nabi. Itu halakah ilmu, itu halakah ilmu. Kalian telah melupakannya. Maka Alhamdulillah. Pada pagi yang berbahagia ini Allah Jalla wa'ala telah memudahkan dengan taufiknya dan karamnya. Kita telah berada di salah satu dari rumah-rumahnya untuk mendengar ayat-ayat yang akan dibacakan. Hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akan disampaikan kepada kita oleh guru-guru kita. Sebagaimana yang telah diumumkan bahwa kajian pagi ini akan dibukakan oleh Syekh Al-Allama Uthman As-Salimi. Namun berkenaan kesehatan beliau yang kurang sehat, maka Insya Allah taala beliau akan mengisi di jam 10 kurang lebih sebelumnya akan diisi oleh guru kita Al-Ustaz Zulkarnain Muhammad Sanusi. Sedikit tentang Syekh Muhammad bin Saleh Syekh Uthman As-Salimi. Syekh Uthman As-Salimi adalah salah satu ulama ahlu sunnah senior yang sudah lumayan berumur di negeri Yaman. Beliau memiliki pondok pesantren di sebuah daerah tepatnya Zamar. Perjalanan dari ibu kota Yaman kurang lebih tiga jam atau tiga jam setengah. Beliau sudah membuka pondok pesantrennya tersebut di tempatnya dari semenjak tahun 90-an. Sebelumnya beliau menuntut ilmu di sisi seorang syekh yang bernama asy Al-Allamah Muqbil bin Hadi, seorang ulama hadis di negeri Yaman yang dengan sebab beliau tersebarlah sunnah Nabi dari ujung Yaman ke ujung Yaman. Yang mana Syekh Muqbil ini adalah seorang ulama salah satu dari murid senior asy al Albani dan Syekh Bin Maka Syekh Uthman As-Salimi ini adalah salah satu murid senior Syekh Muqbil Bahkan di masa Syekh Mukbil, beliau sudah menjadi pengganti Syekh Mukbil rahimahullahu taala. Sepeninggalnya Syekh Mukbil atau menjelang meninggalnya Syekh Mukbil rahimahullahu taala, beliau kembali lagi ke Damar melanjutkan dakwah beliau di Damar. Beliau salah satu dari guru-guru kami di Yaman karena di pondok beliau pun alhamdulillah juga didapatkan beberapa santri-santri dari Indonesia. Adapun karya-karya beliau salah satunya adalah syarah Al-Jami' Sahih. Hadis-hadis sahih dari selain Bukhari dan Muslim yang dikumpulkan oleh Syekh Mukbil kemudian disyarah oleh beliau yang insyaallah taala masih dalam percetakan. Ya. Adapun guru kita Ustadzul Qarnain Muhammad Sanusi, saya kira sangatlah ma'ruf di sisi kita semua saya tidak ingin menyebutkan siapa beliau, hanya saja karena mengingat ucapan para ulama la ya'rif al-fadla lidha ahli al-fadl illa dhaw. Tidak ada yang mengetahui keutamaan orang yang utama kecuali orang yang mengetahuinya. Maka sedikit tentang beliau, beliau juga salah satu murid Asy-Syaikh Muqbil. Yang itu juga salah satu guru besarnya ulama Ahlus Sunnah di Yaman. Allah karuniakan kepada guru kita Ustadzul Qarnain di tahun 90-an belajar ke negeri Yaman. Dan alhamdulillah dengan belajarnya beliau di sana, kemudian beliau kembali, beliau mendirikan ma'had di Sulawesi, ya, tepatnya Bajurupa, Makassar. Dari situlah keluar dai-dai dan murid-muridnya. Dan di zaman Syekh Mukbil, beliau sudah diakui akan keilmuannya. Bahkan saya ke Yaman guru-guru saya yang mengajarkan ilmu hadis kepada saya, ilmu usulul fiqh dan kawaid fiqih adalah teman-teman beliau semua yang mengakui akan keilmuan beliau. Bahkan di sana ada sebuah kitab namanya As-Sahihul Musnad fi Dalailin Nubuwah atau fi Asbabin Nuzul. Kitab Syekh Muqbil yang mengumpulkan hadis-hadis secara sanatnya yang menerangkan sebab-sebab nuzul ayat. Syekh Mubil menyatakan ada sebuah hadis yang menerangkan sebab turunnya sebuah ayat. Kemudian Syekh Mukbil mengomentari, setelah saya bahas saya tidak mendapati jalan lain untuk hadis ini kecuali hadis ini. Rupanya setelah dibahas oleh saudara saya Zulkarnain Al-Andunisi, rupanya hadis ini memiliki sekian jalan yang dengan jalan tersebut terangkatlah derajat hadis tersebut menjadi sahih.